taufik Serta diberi pertolongan Allah untuk kita Duduk bersama dalam majlis yang mulia ini Ikhwati fi din azanillahu iyyakum betapa banyak nikmat Allah azza wa jalla yang Allah anugerahkan pada kita sampai Allah ingatkan wa in ta'uddu Allah la tuhsuha kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah niscaya tidak akan mungkin sanggup kalian menyebutkannya menghitungnya betapa banyaknya nikmat Allah dan Allah hanya menyuruh kita mensyukuri bukan untuk kita membeli. <clears throat> Allah akan tambah nikmat bagi kita dan Allah jaga nikmat atas kita dengan syukur itu. Di antara nikmat Allah yang besar setelah Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah jadikan kita sebagai mukminin. Allah persaudarakan kita dalam iman ini. Sehingga dengan persaudaraan inilah terasa nikmat yang besar dari nikmat Allah. Keamanan, ketentraman, kedamaian kita rasakan. Andaikan nikmat ini Allah cabut nih saya apa yang terjadi? Pertikaian, permusuhan muncul di tengah-tengah kehidupan dan manusia tidak akan aman. Dan upaya demi upaya manusia upayakan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan. Namun kita harus sadar tidak mungkin manusia akan sanggup Sebab Allah katakan wa allafa baina qulubihim yang menyatukan hati mereka Allah taala. Dan Allah mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau kumpulkan seluruh apa yang kau punya di muka bumi ini dari kekayaan-kekayaan kalian manusia disatukan untuk menyatukan hati manusia tidak akan mungkin. Kalian akan mampu menyatukan mereka. Walaupun biaya sudah kalian upayakan, usahakan kalian usahakan. Karena yang menyatukan hati adalah Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa besar nikmat ukhuwah. Karenanya Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa kata Allah? innamal إخوة ikhwatun بين baina akhawaikum الله Allah katakan dalam ayat ini sungguh mukminin orang-orang yang beriman mereka saudara. Karenanya jaga oleh kalian pelihara persaudaraan di antara kalian. Hubungan baik persaudaraan di antara kalian jaga. Ini perintah Allah kita pelihara. Dan tentunya ada adab-adab yang harus kita perhatikan agar ini tetap terjaga. Sebab kalau kita tidak perhatikan, ini akan menjadi rusak. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan Allah sampaikan pada kita Wattakullah, bertakwalah kepada Allah. Karena sungguh cara yang terbaik untuk menjaga ukhuwah ini dengan takwa kepada Allah. Yang nanti kita akan lihat kaitannya dengan hal tersebut. Allah sebutkan la'allakum turhamun. Kalian pasti akan dirahmati Allah. Jika kita jaga ukhuwah ini sebagai nikmat yang besar dari Allah dengan takwa, kita akan dapatkan rahmat Allah. Allah merahmati kita. Dan Allah perintahkan ini berulang seperti dalam suratul Anfal. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Takwalah kalian kepada Allah wahai kaum mukmini dan perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Yang Allah sudah jadikan kalian mukminin bersaudara. Jaga, pelihara. Dengan apa? Pertama, untuk menjaga ini adab yang harus kita perhatikan adalah husnul khuluk ahlak yang baik ahlak yang mulia karena ini tidak bisa kita pungkiri Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan ini yang kemudian dengannya sekian kebaikan didapatkan dan ilfila ya barakallahu fikum Allah sudah puji beliau dalam perkara ini in wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan ini pujian langsung dari Allah Azza wa Jalla. Beliau sendiri menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah guna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Para ambiya semua mengajarkan akhlak mulia dan disempurnakan dalam ajaran Islam ini oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah karena besarnya nilai akhlak yang mulia ini dalam menjaga ukhuwah sampai-sampai dikatakan Nabi SAW dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taalaan beliau mengatakan al mukminu ya'lafu wa yu'laf wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas Beliau sampaikan bahwa mukmin itu mesti bersifat ramah dan tidak ada baiknya pada orang yang tidak memiliki sifat ramah. Dan sebaik-baik kalian manusia yang paling banyak di antara kalian memberi manfaat kepada yang lainnya. Inilah kita lihat diri kita, apa manfaat yang kita bisa berikan pada orang lain. Kalau ternyata kita tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, bahkan lebih celaka untuk diri kita sendiri juga bisa memberi manfaat, rugi benar. Ya fila barakallahu fikum. Makanya beliau wasiat dalam hadis dari dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma menuturkan qala Rasulullah SAW bersabda Rasul SAW ittaqillah suma kunta wadbi'i sayyi'ata hasana tamhuha wa khalikin nas bi khulukin hasanin kalian bertakwalah kepada Allah taala dimanapun kau berada ikuti kejelekan amalmu dengan kebaikan untuk menghapusnya dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia sebaik-baik akhlak ya barakallahu fikum ini pesan beli Nabi SAW untuk kita bisa mempergauli manusia dengan akhlakul karimah. Karena manusia ini fitrah pada dasarnya fitrah manusia cinta kebaikan, cinta dibikin baik ya diberi kebaikan, menerima kebaikan, cinta dengan kebaikan itu fitrah manusia. Sehingga ketika kita bisa memberikan kebaikan kepada manusia, orang akan senang kepada kita dengan kebaikan itu. Dan itu tidak mesti harta bentuknya. Makanya dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi SAW bersabda, "Innakum la tas'auna nas bi amwalikum." Kalian tidak bisa bikin manusia simpati pada dirimu karena hartamu semata. Tidak bisa. Akan tetapi kata beliau, hendaknya engkau bikin manusia simpati senang padamu dengan dua perkara ini bihusni khuluqikum wa talqi wajhikum. Kalian bikin senanglah manusia padamu dengan bagusnya ahlakmu, dengan senyum manismu atau manis mukamu. Itu yang membuat orang itu disenangi orang itu karena apa? Bagus ahlaknya. Kedua, manis mukanya. Atau manis muka dulu. Manis muka itu bagian dari akhlak yang mulia. Subhanallah ya barakallahu fikum. Biarpun orang itu uangnya banyak, hartanya banyak. Kalau jelek perangainya orang nggak suka. Suka terima uangnya tapi nggak suka orangnya. Bisa jadi begitu. Tapi kalau orang pun tidak ada uang. Tapi Masya Allah akhlaknya mulia. Perilakunya santun. Tutur katanya baik. Orang menghormati. Apalagi dengan senyumnya kau ketemu orang, tegur sapanya, orang senang. Nah ini kalau kehidupan bersama masyarakat, lebih-lebih dalam keluarga mestinya seorang bapak juga bisalah seperti ini supaya istri selalu simpati, senang anak juga simpati sama bapaknya, senang di rumah, senang sama bapaknya. Jangan sampai anak di rumah antipati sama bapaknya. Mana mungkin bapak mau kasih nasihat anak. Mana mungkin anak mau dengar nasihat bapaknya oh sudah antipati. Uh, ada bapak, pergi. Ada abi di rumah, pergi. Gak mau ketemu sama abinya kenapa? Gak ada simpati sama bapaknya. Sering marah. Ya, tidak ramah. Coba kalau bapaknya ramah, santun. Insya Allah anak dari kecil sudah terpatri cinta sama bapak dan menghargai. Sehingga dia segan, dia hormat, dia dengar, dia nurut itu harus dirubah oleh kita kalau kita memang belum tepat. Artinya cara mendidik anak dari awal. Kemuliaan akhlak ini akan menjadi cermin dan menjadi sebab utama keberhasilan dalam mendidik umat. Sehingga Allah siapkan memang Rasulullah SAW dididik dari awal dijaga dengan kemuliaan akhlaknya. Sehingga ketika beliau diangkat menjadi Rasul, Orang-orang yang paling benci dan paling memusuhi pun berpikir seperti Abu Jahal, Abu Sufyan. Ketika selama bergaul dengan Nabi SAW 40 tahun tidak pernah dusta sekalipun. Ahlaknya bagus selalu. Apakah tiba-tiba orang ini setelah 40 tahun lalu berdusta atas nama Allah. Mengaku dia utusannya. Jadi Abu Jal, eh, Abu Lab sendiri, saya ulangi, Abu Jal sendiri mengakui ini orang jujur. Tidak mungkin tapi karena hasad dia dengkinya menutup tidak mau beriman kepadanya. Kedengkian Abu Jahal. Dan inilah hadirin akhirnya dia apa? Jelek ahlaknya rusak. Tapi kita sampaikan di sini yang bikin orang simpati padamu sehingga orang kalau sudah simpati kan saling cinta, senang. Itu karena ahlak yang bagus. Makanya belum perintahkan bikinlah orang senang padamu dengan kebaikan ahlakmu, manis mukamu. Ya, tegur sapamu, sehingga boleh sampaikan dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan dapat masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian belum bisa mewujudkan iman dengan sempurna sehingga kalian saling mencintai sesama kalian. Lihat. Lah kalau sudah saling benci berarti hancur kecintaan di antara kalian. Dikatakan sehingga kalian bisa saling cinta baru kan dikatakan beriman. Ala adulukum bisyai'in idza fa'altumu tahabbtum bi. Maukah aku tunjukkan pada kalian satu amalan. Kalau kalian kerjakan ini satu amalan ini, kalian akan saling cinta mencintai sesama kalian. Afsyus salam benakum. Sebarkan salam di antara kalian. Mudah, tapi ternyata prakteknya susah. Itulah kalau fikum. Yang kedua, yang harus kita selalu jaga adab pertemanan dalam uh, adab dalam menjaga ukhuwah is, dalam Islam. Ya, adab dalam menjaga persaudaraan dalam Islam. Yang kedua setelah kita selalu berakhlak mulia, yang kedua adalah sitru uyubil ikhwah. Yakni selalu bisa menutup aib-aib saudara. Jangan bongkar-bongkar aib saudara. Siapa sih orang yang enggak marah kalau diungkit-ungkit aibnya, dicari-cari kesalahannya, tersinggunglah. Jangankan orang lain, ya ikhwah, orang yang dekat suami istri saja. Kalau suka suami ini usil, cari-cari kesalahan istri selalu, ya istri nggak suka. Atau sebalik istri cari-cari kesalahan nggak suka suaminya. Ini ukuran kecil. Sehingga di dalam Islam ketika kita melihat ada pada saudara kita itu cacat, celah, aib, bukan kesempatan uh catat, sebar, umumkan, ya, publikasikan, bukan. Tapi ketika kita melihat saudara kita ada aib, kita ini harus jadi cermin yang bersih, jujur. Karena kata Nabi apa? Al mukminu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Nah, cermin kalau menampilkan gambar orang yang di depannya pasti akan jujur. Apa adanya dikatakan alismu begitu, bibirmu begini, pipimu begini, akan tampak aslinya. Jadilah Anda bisa jadi cermin bagi saudaramu. Sehingga ketika engkau dapati aib pada saudaramu, tidak perlu kau ceritakan, tapi tegur dia langsung. Sampaikan, saudaraku ada begini dirimu, kurang begini. Sehingga menjadi kebaikan bagi yang bercermin. Dan yang bercermin juga ketika lihat dirimu ada kekurangan ketika bercermin jangan kasih ancur cerminnya. Perbaiki benahi diri kitanya. Lihat cermin, oh kurang ajar cerminnya ini pecahkan. Tak pecah. Ganti yang baru lagi. Oh ini lagi. Tak pecah lagi. Seratus pecah semua. Tidak satu pun yang cocok. Karena bukan yang cerminnya yang jelek. Coba perbaiki dirimu. Sadar ya ikhwah. Kita ini Bani Adam kata Nabi. Kullu Bani Adam khotok wa khairu ina tawabun. Kita Bani Adam punya banyak salah, kurang dan sebaik-baik yang salah obat. Yang kurang benahi. Maka pesan beliau tadi apa? Wa'ad atbi'is sayyi'ata hasana. tamhuha. Ikuti jelekmu dengan kebaikan untuk menutupnya. Dan jujur aja kita, tidak mungkin kita ini bisa melihat diri kita secara nyata kecuali dengan bantu cermin. Begitupun kita tidak bisa lihat aib kita kecuali dari saudara kita yang komentar, yang kritik, yang ngasih nasihat. Naam, contoh saja sedekat-dekatnya alis dengan mata. Ini nggak pernah mata kita bisa ngeliat alis kita sendiri, lihat bibir kita sendiri, bahkan pipi kita sendiri Makanya perempuan istri kita kalau bercermin, kalau bersolek mesti pakai apa? Bersolek nggak pakai cermin apa jadinya kira ya Allah? Bedaknya bisa yang kanan warnanya tebel, yang kiri tipis, tebal tipis. Bibirnya yang atas tebel banget, yang kirinya begini begitu. Nggak mungkin tanpa cermin. Karena apa? Nggak pede dia. Pasti akan lihat sebentar mas. Bersolek dulu itu butuh cermin untuk nata wajahnya saja. Supaya bagus serasi. Nah kita seperti itu mestinya. Ya. Ketika saudara kita komen, nasihat, kritik, saran, terima dengan lapang dada. Lalu upaya kita pada diri sendiri perbaiki sehingga nyaman, aman, serasi, dan itu yang diharapkan sehingga tetap terjaga persaudaraan kita. Jadi jangan sampai ketika lihat orang lain punya aib kemudian kita malah mengungkit-ungkitnya, menyebar-nyebarkannya aib itu bahkan mencari-cari sengaja aib orang lain untuk kita menjatuhkannya tidak boleh. Lihat hadis berikut kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari Muslim an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain ndak boleh mendoliminya ndak boleh acuh ya membiarkannya dan barang siapa yang dia memenuhi hajat keperluan saudaranya Allah penuhi keperluan-keperluan dirinya man faraja'an muslim kurbatan farajala anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah barang siapa melepas satu kesulitan dari saudaranya yang beriman mukmin Allah lepaskan dari dia nanti kesulitan-kesulitan di hari kiamat kesulitan yang luar biasa. Kesulitan yang sangat berat. Di hari kiamat saat bangkit. Di hari dan waktu yang panjang waktunya hari itu. 50 ribu tahun satu hari. Lalu bagaimana kita menerima nasib panjang itu? Sedang kita puasa Ramadan satu hari. Sudah keleletan, lapar, haus, lemas. Apalagi ini satu harinya 50 ribu tahun dan tidak ada makan minum matahari terik di atas ubun-ubun kita. Sadar, kalau kita ingin lepas dari kesulitan yang berat ini, banyak bantu saudara kita yang lain yang punya hajat, punya keperluan. Kemudian lepaskan mereka dari kesulitannya. Waman satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya dari kiamat. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Adab-adab yang berikutnya yang ketiga adalah supaya terjaga dalam ukhuwah kita dalam Islam menganjurkan kepada kita untuk ikhtiarul asdiqa as-salihin memilih teman-teman yang saleh. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Karena itu kamu perhatikan seorang itu siapa dia temannya. Berarti diri kita kalau ingin baik agama kita cari teman yang baik agamanya. Kalau kita ingin dapatkan kebaikan dari teman kita, cari teman yang baik. Nah, begitupun diri kita jadi teman yang baik bagi saudara kita. Biasanya itu tampak saat safar. Seorang itu tabiatnya muncul. Apakah dia bakhil, dia ya, perhatian apa tidak sama temannya, bakhil apa tidak sama temannya, itu tampak ketika safar. Karena terkadang orang ketika safar muncul egonya. Dia merasa saya lagi butuh, saya lagi safar ini. Ya, kadang-kadang seperti itu muncul sehingga kurang perhatian yang lain, perhatian pada dirinya saja. Egoisnya muncul. Nah, antum dapat lihat. Tapi kalau orang memang baik, justru akan tampak ketika dia akan banyak melayani yang lain. Memperhatikan yang lain. Tampak apalagi ketika mungkin. Akan lebih dari itu kebaikannya. Sehingga beliau katakan dalam hadis yang lain dari Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dia mendengar Rasulullah SAW bersabda la tusahib illa mu'minan jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin orang beriman walal yaqul ta'amaka ila taqi jangan memakan makananmu kecuali orang-orang takwa kata Sayyid bin Bas radhiyallahu taala yang dimaksud yang jangan makan makanan selain yang takwa ini kalau kamu undang untuk acara makan di rumahmu atau kamu undang makan orang, kamu pilih. Tapi kalau tamu wajib engkau menjamu dan tidak bisa engkau milih. Siapa tamumu semua engkau muliakan kau jamu. Yang dimaksudkan jangan memakan makanan kecuali orang takwa maksudnya ketika engkau ngundang untuk makan-makan. Pilih teman-teman baik untuk duduk bercerita makan bersama. Sebab ketika duduk bersamamu orang-orang yang seperti ini makan makananmu, dia akan doakan kebaikan keberkahan bagimu. Duduknya bersamamu akan cerita ilmu akan membawa kebaikan bagimu, banyak kebaikannya. Ya, beda dengan menjamu tamu. Itu umum, yang baik, yang tidak baik itu tamu semua dijamu. Karena itu boleh juga anjurkan dalam hadis yang lain, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Dengan yang kita mampu tentunya. Tapi kalau untuk mengundang, pilih yang baik-baik. Karena duduk makan biasa cerita ya apalagi campur ngopi wah tambah lama ceritanya nah kalau yang duduk orang jelek-jelek kan akhirnya ngopi sambil pegang kartu semalaman ini bukan teman yang baik diundang berarti nah hadirin maaf maaf supaya tetap terjaga persaudaraan di antara kita juga perhatikan hak-hak saudara kita juga perhatikan agama kita ya memilih teman yang baik sebab dengan teman beriman Anda akan dapatkan sekian banyak keutamaan seperti Syekh Surya Fauzan sampaikan Habib Ta'ala pertama dia akan mengajakmu pada kebaikan karena dia beriman pasti akan mengajak kepada yang ma'ruf yang baik kedua ya mencegahmu dari yang mungkar menghalangimu dari kejelekan mencegahmu dari kejelekan melarangmu yang ketiga, dia akan mengingatkanmu dari kelalaian. Kamu lupa, lalai, ya, dia akan mengingatkanmu, memotivasi dirimu ketika malas untuk semangat beramal soleh. Dan yang keempatnya akan selalu mendoakan kebaikan bagimu. Itu keuntungan fadilah berteman dengan orang baik. Sehingga Rasulullah SAW pun ya mengingatkan kepada kita untuk itu. Yang keempat adalah kita menjauhi teman-teman yang rusak, teman-teman yang jelek. Kenapa ya barakallahu fikum? Teman yang jelek ahlaknya, agamanya cenderung akan merusak kebaikan yang ada. Contohnya mereka-mereka yang menyimpang agamanya melenceng akhirnya mengajak temannya untuk melenceng akhirnya sama teman sendiri menjauh seperti sudah terjadi berjalan fitnah berkali berubah ya begitu tadinya akrab jauh jauh dan ini memang semua adalah untuk menyaring mana yang baik-baik akan kumpul dengan yang baik yang buruk kemudian yang buruk-buruk karena kata beliau Rasulullah SAW al arwah junudun mujannada sehingga Allah perintahkan kepada Nabi SAW juga untuk kita apa kata Allah Ta'ala supaya kita mencari teman-teman yang baik dan sabar dengan teman-teman yang baik dan kita menjauhi teman-teman yang jelek Allah katakan peringatan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang kedua-dua la tajidu qauman yu'minu billah لن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله Allah katakan tidak mungkin kamu dapati wahai Nabi Orang yang mereka iman kepada Allah dan hari akhir kok masih saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya ialah tidak pantas ahlu sunnah duduk dengan ahlu bid'ah. Bid'ah otomatis akan mengajak kepada kebid'ahannya. Sehingga kita jangan duduk dengan alul hawa, pengikut hawa nafsu, jangan pengikut eh, bid'ah, jangan. Cari orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mencari kebenaran supaya kita juga ikut mencari bersamanya kebenaran, belajar bersamanya dalam hal yang benar, mencari guru yang benar, dan ketika kita dapati teman-teman baik, guru yang baik, ulama yang baik, duduk kita, bersabar kita bersama mereka. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'al yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Disebutkan dalam surat Kahfi 28 ini, sabarkan dirimu teruslah bersama mereka orang yang selalu berdoa beribadah pada Allah di waktu pagi, di waktu petang. Dan Allah ingatkan di akhir ayat, wala man aghfalna qalbahu. Jangan kamu ikuti mereka, taati mereka, teman-teman kamu, orang-orang yang lalai hatinya. Wattabahawa, mereka mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti ini kata Allah. Wa kana amruhu furuta. Urusan mereka itu sia-sia, rusak, hancur. Nanti kamu akan menjadi rusak bersama mereka. Hadirin yang dimulakan Allah, sayangi agama kita. Sayangi diri kita agar terjaga dalam kebenaran dalam agama. Taibarakallahu fikum. Sehingga sering kita dengar permisalan yang digambarkan Nabi yang mudah dipahami oleh semua orang. Orang berteman dengan orang baik kayak berteman penjual minyak wangi berteman dengan orang jelek kayak berteman dengan tukang api pandai besi. Resikonya beda. Manfaatnya, keuntungannya beda. Kalau Anda kita berteman dengan penjual minyak wangi, mungkin kita cocok beli. Jadi milik kita. Kalaupun nggak kita beli, kita sudah dapat harumnya duduk bersamanya. Sedangkan kita duduk dengan tukang api pandai besi ini yang kerjanya ya, tukang apinya kita akan kena percikan apinya sehingga robek baju kita. Atau mungkin kena asapnya sehingga apa? Bau asap. Sangit. Orang kerja ning ambune kok sangit Sangite wong bareng kambing sing kerja. Ambune sangit. Kamu nggak ikut judi tapi kamu terduduk dekat orang lagi main kartu. Uh hati-hati bulan masak Wong jenggot kok nganggone kartu pegangannya, nggak pegang Quran malah pegang kartu mamanya. Ya nggak pantas lah. Kayak gitu. Makanya kecipretan elek. Ibarat orang tua kita bilang, ya, hati-hati, jangan sampai keboyang gupak satu kecipretan kabeh sak kandang. Ya, karena berteman dengan yang belepotan. Hadirin, ini bukan hadis tapi Jangan dikira, wah oh, hadis apa, hadis kebo. Bukan, bukan hadis ini cuman petunjuk. Orang tua ngomong begini bagus. Jadi kamu cari teman yang bagus, yang bersih, ahlaknya bagus. Sehingga kamu akan ikut ke bawah. Harum kayak penjual minyak wangi namamu. Walaupun kamu tidak sebagus itu. Dan subhanallah kata Rasulullah SAW. Al-ma'u ahab orang bersama yang dicintanya. Kalau Anda cinta orang-orang soleh bersama orang yang soleh, yaitu kita cinta Rasulullah SAW, cinta para sahabat, para ulama, kita akan bersama mereka bismillah. Karena kita mengikuti mereka. Yang kelima, ya fikum, dalam adab menjaga adab persaudaraan kita juga harus punya rasa malu dalam bermuamalah. Kita jaga rasa malu dalam kita bermuamalah jangan sampai memalukan. Contohnya sifat minta-minta itu juga akan menjadi hal yang memalukan. Jaga diri kita. Makanya ketika ditanyakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Tunjukkan padaku satu amalan yang dengan ini ahabani Allah wa ahbani nas akan menjadikan cinta ya Allah kepadaku dan akan manusia juga cinta padaku. Kata beliau apa? Izhad fi ma indan nas yuhibbuk. Naam, izhad fi dunya yuhibbak Allah. Engkau berlaku zuhudlah kepada dunia Allah cinta padamu. Dan engkau zuhudlah kepada apa yang ada di dalam manusia, manusia akan cinta padamu. Sehingga di sini ikhwa barakallahu fikum dalam adab pergaulan pun kita cenderung apa? Menjaga muruah harga diri kita dengan apa? Kita tidak mudah meminta-minta pada manusia, tidak mudah ya istilah pak curhat atau mengadu gitu. Wadul pengadu Rasulullah ngomong saya gini gini gini besok lagi ngalua lagi begini begini begini temanmu lama pergilah Pasti mau ngeluh lagi itu. Pasti mau ini lagi bicara lagi. Intinya minta perhatian, minta belas kasihan. Mbok isinlah, malulah gitu loh. Kalau Anda mau mengadu kepada Allah sudah. Jaga rasa malu. Dan apabila barakallahu fikum karena pak malu ini bagian daripada iman. Nah kalau kita masih punya rasa malu itu kita akan menjaga hak diri kita, kemuliaan diri kita, kehormatan kita dan juga orang lain. Gak mungkin kita akan menceritakan diri kita. Ya, karena ini juga akan berdampak buruk bagi kita, bagi orang lain. Ya. Yang keenam adalah satu wajib. Adab yang keenam hendaknya kita selalu bermuka ceria dalam hadis Imam Bukhari, uh, Imam At-Tirmidzi yang disahihkan Syekh Albani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ya fil barakallahu fikum. Tampak sepele nampaknya. Senyum saja. Ini padahal nilainya besar. Seandainya tampak kebaikan itu tentu kita akan berebut. Modalnya ringan, senyum saja. Ketemu saudaramu kamu senyum, itu sudah sodako bagimu. Dan ini subhanallah ketika orang bertemu dengan temannya, ada senyum dengannya, orang akan husnudon. Pertama muncul rasa senang. Masya Allah saling senyum. Ya, tapi ketemu kok melengos, tahu melengos ya bahasa Indonesia apa melengos? paling muka begitu panjangnya ya wong Jawa gampang melengos ngono lho bahasa Indonesia paling muka buang muka ini orang akan curiga ngapain dia kok ketemu kok melengos paling muka buang muka akan suzon dan ini akan menjadi tanda tanya besar besok lagi ketemu buang muka lagi ada apa aja dia tapi senyum Masya Allah Sudah senang ketemu tok Assalamualaikum sambil senyum lewat Senang sudah rasa suudon hilang. Makanya Allah katakan dalam surat Luqman, "Wala tusair khaddaka wala tamshi fil Jangan sampai kau palingkan pandanganmu dari manusia. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan congkak, angkuh, sombong. Jangan. Iwa barakallahu fikum. Senejan topan panjenengan antum bagus, tapi kalau gemagus orang nggak suka, betul ya? Wong bagus disenengi wong, tapi gemagus wong lah bakal seneng. Itu jangan sampai. Beda apa sama bagus kalau gemagus? Beda toh. Kayak wong ramah dengan marah beda. Peramah pemarah beda apa sama? Beda. Yang bagus yang mana? Yang pemarah apa yang peramah? Pasti yang peramah ini banyak temennya, yang pemarah jauh semua temennya. Karena jelek wataknya. Yang bagus ahlaknya seneng orang, tapi yang gemagus gak disenangi orang. Nah Islam mengajarkan basasa. Basasa ini bahasa Indonesianya gampang senyum. Nah wong Jawa yang ngarani sumeh. Iya. Sumeh gampang mesem, gampang guyu ketemu wong. Masya Allah. Nyenengi. Dan ikhwa barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW amalan yang sangat dicinta Allah adalah engkau memasukkan rasa senang kepada hati saudaramu itu sudah amal yang Allah sangat sukai. Contohnya senyum saja tuh orang udah senang, ketemu udah senang. Nah, ya fila barakallahu fikum. Udah isya Terus cukup sampai sini dulu. Ini baru enam. Satu lagi yang ketujuh dulu ya. Yang ketujuh supaya ganjil. Besok subuh saat kita lanjut lagi habis subuh insya Allah. Ada mau ikhlaful wa'di. Untuk menjaga persaudaraan. Jangan sekali-kali melanggar janji. Nyalahi janji. Belenjani janji. Jangan sampai. Dalam hadis jadi Imam Bukhari Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan. Anin Nabi Alaihi Wasallam dari Nabi Alaihi Wasallam. Kal beliau bersabda. Ayatul munafik salasun. Tanda-tandanya munafik itu tiga. Cirinya. Pertama, Ida haddasa kadhiba. Ketika bicara, dusta. Ida wa'ada akhlafa. Ketika janji, ingkari. Wa ida tumina khona. Ketika diberi amanat, hianat. Itu ciri munafik. Dan ini kalau ya terjadi, pasti mereka akan pecah-pecah akan berselisih. Dan ini tidak ada pada mukmin. Dikatakan la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman orang yang tidak ada sifat amanah. Ini sifat munafik sehingga Allah mengatakan menggambarkan tentang golongan munafik tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira kaya mereka satu, tapi hati mereka itu bercerai-berai hancur, bercerai-berai. Walaupun tampaknya kayak satuan apa? Sifat mereka jelek ngomong, dusta. Gampang ngapusi, gampang ya, dusta. Ketika janji, ingkar. Ya ikhwah, janji itu utang. Sehingga jangan kita jadi orang gampang janji apalagi bapak kepada anak. Janji nggak dipenuhi, janji lama-lama anak curi apa akan tandai bapak ini cuma janji-janji aja. Tidak percaya, dan ini bahaya. Kalau sampai anak nggak simpati lagi sama bapak, nggak percaya sama bapak, karena sering janji besok nak tak kasih nggak ada cerita bapak kata mau ngasih besok lagi, besok lagi, cuma ditunda-tunda-tunda. Ini bahaya. Sehingga anak pun akan tidak percaya bahaya. Kenapa? Orang kalau sudah dijanjiin itu tunggu. Apalagi kalau janji itu bersifat utang piutang. Besok tak bayar utangnya. Saya cara pinjem dulu. Sudah dikasih pinjam sampai saudaranya merelakan uangnya yang dibutuhkan mau dipakai di pinjaman padamu. Padahal ketika ditagih, janji lagi besoknya, besoknya, besoknya. Otomatis lama-lama ketika akan butuh dirimu pinjam lagi tertutup pintunya. Afwan tidak ada. Padahal bisa tapi karena yang kemarin juga belum dibayar, Afwan tidak bisa. Karena gara-gara Pak janji-janji yang tidak ditepati. Ini merusak merusak persaudaraan. Tapi kalau Anda jujur, tepat janji, mudah ya untuk merakatkan persaudaraan.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 wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.